Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna wa yardha أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله أخوانا في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pembahasan kita dari sifat salatin Nabi alaihi salatu wassalam yaitu bab tentang sujud bab tentang sujud dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tata cara dan posisi yang benar serta bacaan sujud maka ada perkara yang penting yang hendak kami <clears throat> eh, dan harus untuk kami ingatkan berkenaan tentang kajian kita kemarin seingat kami <clears throat> pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ketika membahas tentang asar Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Abdullah bin Umar dikatakan oleh muridnya Nafi' kana yadau yadaihi qabla rukbatayhi Dahulu beliau ketika sholat mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Dan kemudian disebutkan dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Nabi Alaihissalam dulu melakukannya, yakni turun sujud dengan tangan terlebih dahulu. Dan kemarin kita katakan bahwasanya azhar ini dari Abdullah bin Umar disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah secara muallak dengan sigah jazm dan sambil belajar sedikit-sedikit mungkin ada sebagian yang masih belum terbiasa dengan istilah mustalah hadis, kita mengenal sedikit apa yang disebut dengan muallak yaitu seorang ulama menyebutkan sebuah riwayat langsung kepada yang mengucapkannya tanpa sanad atau loncat tanpa adanya silsilah mata rantai perawi yang menghubungkan antara si alim ulama tadi sampai kepada orang yang mengucapkannya. Ya. ya. Misalnya kalau sanad misalnya dari Imam Bukhari dari Abu Khaitamah Zuhair bin Harb dari eh, Maki bin Ibrahim dari Salamah bin Al-Aqwa dari Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Ini berarti ada silsilah dari Imam Bukhari, dari Abu Khaitamah, Zuhair bin Harb, dari Maki bin Ibrahim, dari salam sahabat salam bin Aqwa dari Rasulullah SAW ini sangat terpendek dalam Bukhari seingat kami maka ini namanya sanad silsilatul rijal al musila ilal matan mata rantai para perawi yang menghubungkan dari seorang alim Bukhari misalnya Imam Bukhari sampai ke Rasulullah SAW dari fulan dari fulan dari fulan dan ini hanya ada pada agama kita sanad ini disebutkan oleh para ulama as-sanadu minad din sanad dalam hadis itu termasuk bagian dari agama kita. Walau lasanat laqala masya'a man syaa masya'a. Seandainya bukan karena adanya sanat mata rantai perawi hadis, tentulah setiap orang akan bebas bicara apa yang dia sukai. Setiap orang mengatakan, dulu Rasulullah mengatakan begini. Dulu Rasulullah melakukan seperti ini. Ya. Dan dulu disebutkan oleh seorang tabi'in seingat kami Muhammad bin Sirin Kunna lam nas'al anil isnad. Kami dulu tidak pernah tanya tentang sanad. Ketika ada orang mengatakan qala Rasulullah, langsung kami dengar, langsung kami yakini dan kami terima. Falamma jaa waqtul fitan, ketika muncul zaman penuh fitnah dan sedikitnya orang yang amanah ya, atau paling tidaknya orang yang betul-betul serius meneliti betulkah Rasul mengucapkannya atau sekedar kila wakal katanya katanya maka ketika muncul zaman seperti ini kami pun bertanya ketika ada yang mengatakan kalau Rasulullah kemudian kami tanya salulana rijalakum ya. atau samulana rijalakum berikan nama-nama perawi kalian engkau dengar dari siapa dari ayahku datangi ayahnya ayahnya Anda dengar dari siapa dari guru saya fulan di mana tempatnya di sana datangi Anda dengar dari siapa ya. sampai terlihat ini ada yang bohong ini ada yang dusta saya sengaja membuat hadis ini supaya orang semangat sholat duha. Saya sengaja buat hadis ini supaya orang takut berbohong. Dan ini niat saya baik, tapi saya tidak dengar dari siapa-siapa. Dan <clears throat> sehingga para ulama pun meneliti dan meneliti sehingga tidak sembarangan seorang mengatakan Rasul bersabda, Rasul mengatakan demikian demikian. Sehingga dikenal hadis yang sahih, hadis yang ta'if ini. Dan Imam Bukhari termasuk salah seorang ulama hadis yang terkemuka, bahkan kitabnya dalam Sahih Bukhari kitab tidak bukan keliru ketika disebutkan oleh para ulama kitab Sahih Bukhari asahhu kutubin ba'da kitabillah, kitab tersahih setelah Al-Qur'anul Karim. Syaratnya sangat ketat oleh Imam Bukhari dan taala. Bahkan Imam Bukhari punya kitab-kitab yang lain selain dari Sahih Bukhari tidak seketat syaratnya dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari punya tarikh, punya adabul mufrad, punya khalku afalil ibad dan di kitab-kitabnya itu semua Imam Bukhari tidak pernah mempersyaratkan dengan syarat seketat Sahih Bukhari. Bahkan setiap mau mencantumkan satu hadis beliau sholat dua rakaat untuk memastikan dan beliau teliti siapa dari siapa. Kemudian untuk meyakinkan beliau, beliau ambil air wudhu, beliau sholat berapa ribu beliau sholat, berapa rakaat beliau setiap hendak mencantumkan dua atau satu hadis dalam sahihnya. Kembali ke sini, Imam Bukhari kebiasaan beliau dan itu kitab hadis, kumpulan hadis, beliau sebutkan dengan sanatnya dari fulan dari fulan dari fulan. Akan tetapi sebagian isi dari Sahih Bukhari dan itu kecil sekali, sedikit. Terkadang sebagian menyebutkan ayat padahal ini kitab hadis. Dan sebagian menyebutkan tafsirnya atau ucapan para salaf kita terdahulu, pendahulu kita baik tabi'in, murid para sahabat ataupun sahabat atau yang seterusnya tanpa sanad dan itu sedikit sekali. Biasanya di awal bab. Misalnya hadis mu'allak itu kita mengatakan berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini berarti kita sedang ya allaqal hadis, menggantung hadis karena dari kita sampai Ibnu Mas'ud berapa banyak orang berapa generasi kita nggak ketemu sahabat Abdullah bin Mas'ud iya kan? ya kan? Nah, sebenarnya banyak ini. Cuman ini istilah saja. Imam Bukhari sebenarnya punya jalur-jalur sampai ke Rasulullah SAW dari banyak sahabat, dari banyak guru. Tapi ada beberapa beliau sebutkan langsung kepada orangnya tanpa sanad dan itu jarang. Yang kita maksud maka kenapa kita bahas ini? karena terkait dengan asar Ibnu Umar tadi. Imam Bukhari langsung mengatakan qala Nafi' an Ibni Umar. Berkata Nafi' dari Abdullah bin Umar. Pada Nafi' ini siapa? Nafi' ini muridnya Abdullah bin Umar. Dan jelas Imam Bukhari tidak bertemu dengan Nafi'. Ya. Imam Bukhari itu tobakotnya levelnya setingkat Imam Ahmad ya. Eh, naik sedikit Imam Syafi'i, naik sedikit Imam Malik, naik sedikit Abu Hanifah dan terus naik-naik atas. Dan tidak bertemu dengan Nafi, muridnya sahabat Ibnu Umar, apalagi ketemu Ibnu Umar, tidak mungkin ketemu. Dan ini disebut bentuk-bentuk muallak. Ketika Imam Bukhari dalam kitabnya tidak menyebutkan sanatnya tapi langsung qala fulan sementara Imam Bukhari tidak bertemu ini disebut dengan ahli apa? muallak. Tapi kita faham sekarang hadis mu'allak. Berikutnya, hadis mu'allak ini ada dua macam yang dilakukan Imam Bukhari. Yang dikenal dengan sirah jazm dan yang kedua sirah tamrid. Mengenal sedikit yang belum uh, eh, paham tidak mengapa dan jangan berputus asa dan berkecil hati. Ini <clears throat> sekedar sedikit saja mengenal istilah dan insya Allah bermanfaat. Ketika disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, qala fulan, qala Nafi, berkata Nafi. Berkata Ibnu Mas'ud, berkata fulan atau fulan melakukan ini dengan bentuk kalau bahasa kita kata kerja aktif. Jadi kola itu kan berkata. Ya. Fa'ala kada, melakukan ini, melakukan itu. Mengatakan ini, mengatakan itu. Akhbara fulan. Fulan mengabarkan begini. Haddatsa fulan, Fulan menyampaikan, menceritakan seperti ini. Ini semua kata kerja aktif yang disebut bentuknya mu'allak karena Imam Bukhari tidak bertemu dengan orang tadi tidak ada silsilah mata rantai perawinya tapi dengan bentuk sirah yakni mu'allak sirah jazm dengan bentuk memastikan kata kerja aktif qala fulan dan ini kebanyakannya sahih dan ini kebanyakannya sahih bentuk kedua sekarang artinya kalau ada orang mau meneliti Imam Bukhari kok langsung jujuk berkata Nafi. Padahal Imam Bukhari kan nggak ketemu Nafi, tapi kok nggak nyebutkan sanatnya ya. Kemudian seorang ingin meneliti apa benar ini ada riwayat seperti ini dari Nafi, dicari. Oh, di kitab-kitab yang lain mungkin Tobroni, mungkin Darimi, mungkin Bayhaki, mungkin uh, mungkin uh, yang lainnya banyak dicari. Ternyata ketemu. Oh, ada mata rantai perawinya sampai Nafi sampai Ibnu Umar betul mengatakan seperti itu. Maka para ulama mengatakan secara global apa yang dikatakan Imam Bukhari secara mualak meskipun tanpa sanad tapi kalau dengan bentuk siroh jazm memastikan fiil aktif kata kerja aktif qala fulan kebanyakannya sahih. <clears throat> bentuk yang kedua adalah siroh tamrid yang disebut dengan tamrid dari kata marido marid sakit adalah bentuk ketika Imam Bukhari mengatakan Kila kada dikatakan fulan begini atau dikatakan begini diberitakan hudditsa ruwiya diriwayatkan bahwasanya fulan mengatakan seperti ini atau nukila an fulan kada wa kada dinukilkan fulan mengatakan begini begini dinukilkan diriwayatkan maka ini bentuk pasif maka ini mengisyaratkan adanya cacat atau kelemahan dalam riwayat tersebut. Ya. Dan dalam atar Ibnu Umar <clears throat> yang tadi kita sebutkan, kemarin kita sebutkan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dan langsung mengatakan kala Nafi' an Ibnu Umar. Berkata Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar dulu kata Nafi' menceritakan ketika sholat turun bau yadaihi meletakkan kedua tangannya qabla rukbatihi sebelum kedua lututnya. Dan sampai sini ada dalam Sahih Bukhari. Seperti yang eh, taib ada. Namun kemarin kita mengatakan dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar menambahkan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan ini bukan dalam Sahih Bukhari. Kemarin kita menyebutkan ini dalam Sahih Bukhari dengan bentuk jazm. Namun yang benar diriwayatkan Imam Bukhari dengan sihol jazm hanya sampai cerita Nafi kalau Ibnu Umar sholatnya turun mendahulukan tangan titik sampai di situ bisa dipahami tapi sampai kelanjutannya Ibnu Umar mengatakan dulu Nabi melakukannya ini tidak ada dalam Sahih Bukhari bisa dipahami baik Ibnu Umar sholat diceritakan muridnya Nafi dulu Ibnu Umar kalau sholat turun tangannya dulu baru lututnya dan itu Ibnu Umar melakukannya dan ini sahih. Kemudian setelahnya dinukilkan Ibnu Umar berkata, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik." Dulu Nabi melakukannya. Dan ini bukan dalam riwayat Bukhari, namun dalam riwayat-riwayat yang lain seperti uh, eh, seingat kami At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Azhar, begitu pula juga eh, imam-imam uh, yang lainnya ya. Diriwayatkan imam yang lain ada Baihaqi, ada Hakim, ada beberapa yang lainnya, namun yang seingat saya Tahawi. Eh. Dan Ibnu Khuzaimah ya, dan Ibnu Kuzaimah. Dan ada pembicaraan memang dalam sanatnya ya, apakah ini hanya perbuatan ini turun dengan tangan dalam hadis ini hanya maukuf sampai perbuatan Ibnu Umar titik ataukah Ibnu Umar menisbatkannya menyandarkannya kepada Nabi yang sehingga dihukumi marfu Ibnu Umar dapat pelajaran sholat tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pembahasan dan pembicaraan di antara ulama. Adapun kita cukupkan dan Syekh al bani rahimahullah taala, beliau mensahihkan marfu. Bahwasanya Ibnu Umar mendapatkan hal tersebut dari Nabi alaihi wasallam. Beliau mensahihkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, beliau mensahihkan hal tersebut. Dan eh, sebagaimana kita singgung kemarin, para sahabat sendiri eh, apa dinukilkan sahih mereka ayahnya Ibnu Umar, Umar bin Khattab pernah turun dengan lututnya sendiri dengan lututnya. Tapi kata para tabiin, murid-murid sahabat menceritakan sholatnya Umar, karena Umar ya eh, yakhiru kama yakhirul ba'ir ya, atau karena Umar yasjudu kama yakhirul ba'ir. Dulu Umar ketika mau turun sujud, turun seperti menderumnya unta. Ya. Kana yadau rukbataihi qabla yadayhi. Beliau meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya. Umar sahih beliau meletakkan lututnya terlebih dahulu. Tapi syahidnya para eh, tabib tabiin mengatakan letakkan lutut itu seperti apa? Ya, meletakkan lutut terlebih dahulu itu seperti apa? Perbuatan yakni unta ini syahidnya. Nah, maka ini menunjukkan dan itu tidak sampai tingkat haram dan ala kullin ini perbedaan pendapat di antara ulama dan yang jelas manapun yang dilakukan sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya kilahuma jaizah bittifaqil ulama semuanya sah Sholatnya tidak ada masalah Mau turun lutut dulu maupun tangan dulu Namun pendapat kebanyakan ahlul hadis Tangan dulu Sebelum daripada lutut Dan sebagaimana kita sebutkan kemarin Dalam hadis Abu Hurairah Nabi sendiri yang menafsirkan Kalau kalian tidak sujud La yasjudu ahadukum Taib La yabruk ahadukum Kama yabrukul bair Jangan ketika turun sujud turun seperti turunnya unta. Wal yadha yadaihi qabla rukbatai Hendaknya ia letakkan tangannya sebelum lututnya. Dan ini tafsiran dan penjelasan yang jelas dan gamblang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Dan adapun yang mengatakan ini maklub terbalik atau yang lain, ini hanya dugaan dan pemahaman saja dan semua perawinya thiqah bismillah taala dan lebih kuat dari sisi hadis. Wallahu taala alam bisawab dan begitu pula datang dari sejumlah ahli bahasa. Baik orang belakangan maupun orang dulu. Tabi'in tadi Al-Qamah dan Al-Aswad. Keduanya mensifati ketika Umar turun lututnya dulu dan tidak disebutkan mungkin karena sakit atau belum tahu hukumnya atau memang sengaja dan menunjukkan kalau ini boleh dan tidak haram. Akan tapi meskipun yang lebih utama apa? tangan dulu. Tidak disebutkan alasannya, namun mereka berdua menganggap bahwasanya turun dengan lutut dulu itu seperti turunnya unta. Begitu pula dalam uh, yang lainnya bahkan datang dalam sebagian sahabat dari Surakah bin Ju'shum ketika menceritakan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan kudanya terjerembab terperosok di gurun pasir. Dan dia mengatakan sahat yada farasi hatta yablugha rubbatayhi tangan kudaku terperosok sampai ke lututnya sampai ke lututnya yakni ke jeglong depannya terperosok ya, terperosok ke dalam pasir gurun pasir dan dia mengatakan syahidnya adalah lutut ada pada tangannya dan disebutkan ya kaki depan yang dimaksud ya, dan ini sebagaimana kemarin yang kita sebutkan dan banyak ahli lughah mengatakan demikian bahkan eh, al jahil eh, ahli adab dan dia punya kitab namanya uh, Kitabul Hayawan Kitabul Hayawan dan dia menukilkan di sana bahwasanya uh, kedua lutut uh, hewan itu ada pada tangannya sementara kedua lutut manusia ada pada ada pada kakinya, ada pada kaki dan ini diucapkan di, di, juga oleh At-Tahawi adapun Al-Jahid mengatakan begitu pula kebanyakan dan semua binatang ternak atau eh, sapi, kuda Eh, begitu pula unta itu lututnya ada pada kaki depannya. Dan kalau dikatakan yang dibahas bukan anggota tubuhnya, Syekh Utsaimin juga sepakat lutut di depan ya bagi hewan. Akan tetapi yang dilarang turunnya jangan seperti turunnya unta, ya ini kepala dulu jelungup ke depan. Maka bisa dijawab sifat jangan turun yaitu gedebluk ya, seperti apa? unta dan itu biasanya dengan lutut blek lebih Eh, kencang tekanannya dibandingkan dengan tangan. Dan ini yang kami eh, kuatkan dan perkaranya mudah dan longgar dan itu perkara masalah turun menuju sujud. Kita lanjutkan insya Allah dari sifat sujud yang berikutnya. al haiah al-fi'liyah li sujud. Gerakan atau bentuk dari gerakan salat pada saat sujud. Qala al-Imam al-Muallif Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala al-awwal yang pertama yasjudu ala a'dha'ihi as-sab'ah. Seseorang ketika sujud hendaknya meletakkan ketujuh anggota tubuhnya di atas tanah atau di atas ya, permukaan bumi tujuh anggota badan berikut ini <clears throat> yang pertama jabhatuhu ma'a anfih dahi beserta hidungnya wahadani adwun wahid dan kedua anggota ini dahi dan juga hidung dianggap satu. Kata beliau, fal anfu tabi'un laha. Hidung dianggap mengikuti dahi karena satu bagian dari wajah. Li'annahu ghairu mustaqil karena hidung tidak terpisah dari dahi, ya, ini nyambung. Masih bagian dari wajah, ya. Dan tentunya kalau menyungkurkan dengan wajahnya, semua ditempel wajahnya tidak mungkin, ya kan? Jadi peok nanti bisa hidungnya apa? apa semua pipinya harus nempel, mulutnya semua harus nempel. Nah, namun mencukupi dengan dahi dan juga hidung. Dua ini, dahi dan juga hidung. Dan nanti dalilnya akan kita sebutkan. Ini yang pertama, terhitung satu. Wal kafain. Kemudian dua telapak tangan. Dan ini sepasang dan dihitung masing-masingnya satu. Sehingga dua telapak tangan dihitung dua. Sehingga dengan tadi dahi dan hidung sudah ada tiga karena tangan kanan, tangan kiri dihitung satu-satu. Warrukbatain yang berikutnya kedua lutut, lutut kanan dan lutut kiri. Ini juga dihitung dua. Sehingga jadi sudah ada lima. Yang terakhir wa kodamain ujung-ujung jari kaki dari telapak kaki, telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri dengan ditegakkan sehingga yang terkena jari jemarinya kanan dan jari jemari telapak kaki kiri dan itu dihitung masing-masing satu-satu sehingga keseluruhannya ada tujuh la yarfa'u minha azman wahidan hendaknya <clears throat> seseorang tidak mengangkat satu pun tulangnya dari tujuh atau tujuh bagian tersebut dari tujuh bagian eh, tadi jangan dia angkat satu pun darinya li'annallaha amarana bidali. Kenapa? Li'anna Allah amarana. Karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal tersebut ketika sujud, ketika sujud. Apa dalilnya? Fa fi sahihil Bukhari an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dalam sahih Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum Aku diperintahkan untuk aku sujud di atas tujuh tulang. Aku diperintah untuk aku sujud di atas tujuh tulang. Dan <clears throat> disebutkan oleh uh, para ulama bahwasanya kalau Rasulullah SAW mengatakan umir tu fal amir wallah maka yang memerintahkan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sahabat mengatakan umirna kami dulu diperintah maka yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua dalil yang jelas. Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintah. Rasulullah SAW diperintah oleh siapa yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini berlaku bagi umatnya sebab Rasulullah SAW mengatakan sallu kama raaitumuni usolli salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat berlaku dan Nabi SAW uswatun hasanah kita dalam segala hal termasuk dalam yakni ibadah salat yang merupakan tiangnya agama. Umirtu an asjuda ala sabati azum. Aku diperintahkan untuk aku sujud di atas tujuh tulang. Dan tadi telah kita sebutkan bagian-bagiannya. Dan hidung meskipun e, tulang lunak namun dianggap satu dengan dahi, kening dan itu semua dianggap satu tulang. Adapun tangan kanan, tangan kiri dianggap satu dan seterusnya secara global. Thumma fassalaha an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Nabi memerintahkan dengan ucapannya tadi, Nabi pun merincinya. Nabi pun merincinya. Dan ini kehebatan dan keutamaan as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merinci. Ayat Quran memerintahkan kita sujud ya. Wasjudu lillahi wa'budu. Farka'u wasjudu. Rukuklah, sujudlah, Aqimus sholat wa atuz zakat, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tapi seperti apa sholatnya? Maghrib berapa rokaat? Isya berapa rokaat? Al-Fatihah dibaca ketika apa, sujud baca apa, ya. Menghadap kemana, syaratnya apa. Ini semua tip secara rinci tidak ditemukan kecuali hanya dalam hadis. 30 juz Quran tidak ada kita jumpai maghrib 3 rokaat, tidak ada. Tawaf ada syariatnya dalam Al-Quran, namun berapa kali? Tujuh kali tawaf tidak ada dalam 30 juz. Al-Quran. Maka as-sunnah al Quran. As-sunnah hadis Rasul yang sahih menafsirkan Al-Quran. Ya. Dan <clears throat> keduanya sama-sama dalam hujjah, sama-sama dalam dalil sebagai dalil. Dan keduanya disebut dengan al-wahyain. Dan keduanya pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW <clears throat> Lantadillu ba'di mata masak tumbihima kalian tidak akan tersesat sepeninggalku jika berpegang teguh dengan keduanya kitab Allah wa sunnati kitab Allah dan sunnahku bahkan sebagian ulama dan bukan berlebihan ketika mengatakan nahnu taib <clears throat> ahwaja ila sunnah min hajatina ilal quran kebutuhan kita terhadap as-sunnah hadis lebih butuhnya dibandingkan terhadap Al-Quran dan ini bukan dalam rangka merendahkan Quran sama sekali tidak namun dalam rangka betul-betul menegaskan dan menunjukkan hujjiyatu sunnah dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi dan tidaklah orang meninggalkan hadis-hadis Rasul kecuali dia akan tersesat salatnya seperti apa wudhunya seperti apa secara global dan demikian pula tata cara salatnya ibadahnya hajinya umrohnya seperti apa tidak kita jumpai kecuali dalam as-sunnah maka ini pentingnya tentang perkara yang eh, tersebut Eh, dan ini termasuk dalam penafsir Al-Quran dan penjelas daripada Al-Quranul Kirim adalah sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i berpesan, berpesan dan berwasiat untuk kita menghafal hadis. Man hafizul ahadith kawiyat hujjatuh. Dan siapa yang mau menghafal hadis tadi akan kuat hujahnya. Dan dulu demikian pula Ibn Abbas mendebat kalangan khawarij pemberontak kepada pemerintah yang sah Ali bin Abi Thalib juga membantahnya dengan banyak dari sunnah per, per, perbuatan Nabi Wasallam sebagiannya meskipun sebagian dengan atau ayat-ayat demikian pula dengan ayat juga yang mereka pegangi dan Ali bin Abi Thalib berpesan ya dan kebanyakan dalam uh, ayat ya kalau Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib dan sebagian menukilkan uh, kepada juga mewasiatkan kepada putra-putra mereka dulu ketika kalian berdebat dengan baik maka <clears throat> jika hendak yaitu memenangkan dalam hujah dan argumen maka debatlah mereka dengan hadis. Ya, sebab Al-Qur'an ayatnya terkadang bisa dibawa ditafsirkan ke sana kemari. Ayat ini maksudnya begini menurut A. Ayat ini maksudnya ini menurut B. Ayatnya benar, tapi tafsirannya membahayakan. Tapi kalau kita mengikuti tafsirannya Rasulullah sallallahu alaihi tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, murid para sahabat, jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beli nikmat maka tidak akan seorang tersesat. Ada Adapun seorang menafsirkan sendiri tanpa merujuk kepada sunnah, tanpa melihat hadis, tanpa melihat kepada pemahaman para sahabat, maka kada ayazir hampir-hampir dia tersesat dan membahayakan. Kembali ke sini, Rasulullah SAW telah mengatakan, aku diperintah sujud kepada atau di atas tujuh tulang. Kemudian Rasul mengajarkan dan merincinya alal jabhah yang pertama di atas dahi atau kening wa asyara biyadihi ala anfih Kemudian ya eh, yang meriwayatkan yang menceritakan menyebutkan Allah mungkin Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya dan Rasul mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidung beliau. Jadi Rasul ketika mengatakan menyebut tujuh tulang, Rasul merincinya. Alal jabha di atas kening, namun Rasul tidak menunjuk ke dahinya, namun Rasul alaihi menunjuk ke hidungnya. Jadi Rasul mengatakan alal jabha di atas kening sujud ya sujud di atas dahi dan Rasul tapi menunjuknya dengan jari beliau menunjuk ke hidung. Dan bukan Rasul tidak tahu apa itu jabha. Ya, beliau seorang yang sangat fasih dan sangat menguasai dan faham kalamul Arab. Kalam bahasa Quran, bahasa uh, Arab beliau sangat faham. Tapi memang sengaja beliau mengatakan di atas dahi, namun beliau menunjuknya ke hidung. Ini satu. Oleh karenanya para ulama mengatakan hendaknya dahi ditempel bersama dengan eh, apa apa eh, hidung ditempel dengan dahi dan tidak ada ketentuan harus ditekan sebegitu kuat atau tersenggol sedikit yang penting tempelkan ke eh, tanah atau tempelkan ke tempat kita sujud ini satu dahi berserta dengan hidung selanjutnya Rasul mengatakan wal yadain dan kedua telapak tangan sudah jelas warukbatain yang kedua atau yang berikutnya dan kedua lutut kanan kiri wa atrafil qadamain dan ke yaitu ujung-ujung jari kedua telapak kaki semuanya tujuh wala nakfitu thiyaba wasya'ar dan tidak kita menggenggam kain atau baju ataupun rambut tanpa kita menggenggam baju ataupun rambut ya dan sebagian mengatakan nakfitu tidak harus menggenggam dengan tangan tapi mengumpulkan baju ataupun rambut dengan dikepang atau dijepit atau diuntel misalnya rambutnya gondrong misalnya dan para ulama membahas panjang lebar tentang masalah ini sebenarnya namun para ulama mengatakan adapun tentang yang terakhir ini hukumnya alal karohah hanya makruh dan tidak sampai kalau dilanggar tingkatnya haram ya ini para ulama mengatakan eh, demikian. Adapun sebelum-sebelumnya sujud di atas tujuh tulang ini wajib dan harus dan yaitu kalau tidak dilakukan maka berdosa. Ya, kalau dia ingat sengaja maka kalau dilakukan itu berarti melakukan keharaman dan wajib sujud di atas tujuh tulang ini. Hanya saja para ulama beda pendapat kalau tidak dilakukan sah atau tidak sujudnya. Artinya itu rukun atau wajib. Namun mereka yaitu kebanyakan mereka mengatakan ya ini, ini harus tujuh, ya ini di atas tujuh ini dan tidak untuk eh, itu apa e, mencukupkan dengan sebagiannya. Adapun dan itu pendapat yang kuat. Adapun dalam permasalahan tidak boleh menggenggam apakah rambut ataupun kain dengan tangan ataukah dengan alat dengan kunci rambut atau dengan yang lainnya maka para ulama mengatakan ini alal karaha yaitu makruh hukumnya dan mereka mengatakan Allah alam adapun hikmahnya namun yang jelas ini datang larangan yang seperti ini dan sebagian ada yang di ulama seperti Syekh Muhammad bin Umar Bazmul dalam syarah sifat salat beliau mengatakan di antara hikmahnya karena orang yang sujud itu posisi paling menghinakan diri di hadapan pencipta kita, di hadapan penguasa kita. Kita tidak punya ilmu kalau nggak Allah beri. Kita tidak bisa nafas kalau nggak Allah beri. Kita tidak bisa berdetak jantung kita kalau tidak Allah beri. Segala sesuatu yang kita miliki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Oleh karena tidak boleh sujud kepada makhluk manapun dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi dulu? Boleh. Syariat Nabi terdahulu? Nabi Yusuf? Boleh. Syariat Nabi sebelumnya? Boleh. Namun dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah lagi tidak diperbolehkan seorang sujud kepada siapapun apakah kepada raja kepada siapapun maka ini tidak diperbolehkan dan seandainya boleh kata Rasulullah SAW la muronan nisaan an li zaujiha aku akan perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami-suami mereka dalam riwayat Nasa'i li'idhami haqqihi 'alaiha karena besarnya hak suami atas istrinya akan tapi tetap dilarang dan tidak diperbolehkan sujud maka sujud dan ruku termasuk gerakan menghinakan diri Oleh karenanya tidak boleh sujud dan ruku di hadapan jenazah Tidak ada ruku dan sujud dalam sholat jenazah Kembali ke sini Maka eh, ketika sujud seorang menghinakan diri Semuanya ikut tumplek brek amruk, ya. Ya. Dengan posisi sujud menghinakan diri Dan begitu pula semestinya rambut Maka dibiarkan terurai uh, Nanti acak-acakan ke kembali Biar ya sebagai ulama mengatakan demikian dan tidak ditahan dan tidak ditahan dan uh, dibiarkan apa adanya dan sebagian kadang menahan saya pernah lihat kacamata non saya jadi kalau ada yang pakai kacamata tidak dilepas ketika sujud khawatir kacamatanya jatuh itu sambil sujud sambil tangannya gini megangin saya pernah lihat ya. <clears throat> tapi bukan pas saya sholat ya. <laughs> ya, pernah lihat jadi ada nahan ya, seperti ini maka sepertinya seseorang ya itu jangan mengangkat kakinya, telapak kakinya jangan mengangkat tangannya dan jangan memegang rambutnya meskipun dengan kuciran. Meskipun para ulama mengatakan itu makruh saja, Ya, adapun mengangkat memegangi dengan tangannya sehingga tangannya lepas satu maka ini sampai tingkat haram. Tidak boleh. Karena Allah memerintahkan kita sujudnya seperti itu dan Rasul mengatakan umirtu aku sudah diperintah ya kalau kita bahasa Jawa ya sendiko dawuh mestinya sudah didawui eh, kita suruh sujud sujudnya seperti apa yang derek saja Rasul diperintah oleh Allah dan kita umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka sujudnya seperti apa tidak lagi kita tentang dengan eh, pikiran-pikiran kita Allah memerintahkan Rasul melakukannya dan kita sebagai dan beliau sebagai panutan kita maka kita mengikutinya dan sebisa mungkin seseorang eh, menjaga kebaikan dan keutamaan sholatnya Eh, dan para ulama juga berbeda pendapat tentang laki-laki dan wanita. Hmm, eh, tidak sedikit di antara ulama yang membedakan bahwasanya hukum tadi khusus bagi laki-laki adapun wanita tidak dimakruhkan. Namun Allah al eh, jika tidak sampai tingkat mengganggu atau memadaratkan maka seseorang hendaknya menjaga perkara ini, menjaga perkara ini karena ini dibahas dalam kitab-kitab fikih tentang masalah mengunci rambut dan laki-laki apa tidak apa tidak mungkin gondrong mungkin dan bahkan boleh dan dulu Rasulullah SAW itu gondrong ya cuman ini bukan ini perkara jibliyah yang istilahnya ya bukan termasuk perkara yang kaitannya dengan ibadah namun Rasulullah SAW dulu beliau ini ya ini rambutnya panjang sampai menutupi telinga dan terkadang sampai sebahu sehingga itu Nabi kita Muhammad SAW sehingga bukan cuman yang digambar-gambarkan Nabi Isa bala kambing, rambutnya gondrong atau yang semisalnya. Nabi kita Muhammad SAW alaihi itu gondrong panjang rambutnya kecuali ketika beliau umrah. Maka beliau bukan hanya mencukur sedikit ya, seperti sebagian orang gunting kecil ya, sedikit, namun beliau habiskan, gundul habis, halak sampai kelihatan kulit kepalanya. Ini ketika umrah dan disebutkan banyak riwayat semakin banyak yang dikorbankan ketika apa apakah hewan sembeliannya haji tamatuk semakin besar, semakin mahal, semakin bagus, semakin utama. Begitu pula rambut semakin banyak dan dihabiskan, yang menggundul lebih utama dan lebih bagus daripada yang mencukur saja. Meskipun mencukur rata diperbolehkan. Kembali ke sini, maka Rasulullah SAW banyak dan sering keadaan beliau panjang. Ya, dan itu di zaman dulu yudhirur rujulah menampakkan sikap kejantanan ini rujulah itu di zaman dahulu dan mungkin di setiap zaman setiap tempat eh, berbeda-beda dan para sahabat pun juga berbeda-beda Umar bin Khattab eh, dan Abu Bakar Siddiq ya, berbeda kondisinya dan sebagian lain eh, mirip dan serupa dengan Nabi Alaihi Wasallam ada Ali bin Abi Thalib ada yang lainnya beberapa hal yang lain Allah alam yang jelas ini berkaitan tentang bab sujud bagaimana seorang semestinya tidak menguncir rambut. Nabi itu gondrong, Nabi itu panjang rambutnya. Seandainya petunjuk itu adalah apa? Ya ini bukan bermakna kemudian kita semua harus gondrong, bukan ini syaitnya. Namun syaitnya bagi orang yang rambutnya seperti itu jangan dikucir ketika sholat. Ketika sujud jangan dikucir. Seandainya itu yang terbaik maka Nabi ada SAW mesti yang paling baik petunjuknya khairul huda huda Muhammad itu maksud kita dalam pembahasan ini. Maka ketika sujud Nabi dengan rambutnya Nabi sujud dengan rambutnya eh, yang panjang dan tidak dinukilkan satu hadis pun satu riwayat pun fi ma'alam sepengetahuan kami Nabi ada sallallahu alaihi wasallam mengucir rambutnya bahkan yang ada sebaliknya yakni nah, larangan ataupun dimakruhkan yang demikian dan para ulama juga membahas hal, -hal yang berkaitan termasuk melinting baju itu dibahas dan para ulama ada yang melarangnya haram namun yang sahih adalah makruh jadi kalau pakai baju jangan dilinting jangan diuntung ketika sholat di luar sholat mau wudu silahkan dicincing dibuka ketika sholat Eh, dilepaskan lagi dan ini sekedar karoha makruh seperti di sini namun hendaknya kita e, jaga supaya sempurna pahala sholat kita wa fi sahih dalam lafaz yang sahih umirna an nasjuda ala sab'ati a'zum kami diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang dengan bentuk umirna. Kalau tadi umirtu, aku diperintah. Kalau di sini umirna. Dalam lafaz Bukhari nomor hadis yang lain, kami diperintah, kita diperintah umirna. Maka ini yang eh, menunjukkan bukan hanya beliau alaihi salatu wasallam diperintah. Wa fi sahih Muslim fi riwayati fi riwayatin dan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya disebutkan al kafaini badal al-yadain. Sebagai ganti yadain dua tangan disebutkan al kafain dua telapak tangan. Dan ini sama. Dan ini menunjukkan lebih jelas dalam riwayat Muslim kalau yang diletakkan itu adalah dua telapak tangan bukan tangannya. Artinya apa? bukan termasuk lengan dan ini akan dibahas nanti termasuk perkara yang haram meletakkan apa apa ini siku meletakkan lengan siku di lantai karena ini menyerupai non sewu anjing nanti yang dilarang ya, termasuk larangan dalam sujud itu namun yang diletakkan ketika sujud hanyalah kedua telapak tangan ya, kedua telapak tangan tanbih kemudian ada tanbih dari beliau Ba'dun nas yasjudu wa yaj'alu dhufral ibham alladhi yalil ard wal baqi marfu'an. Sebagian orang sujud dan menjadikan jempol kakinya itu yang ada nempel di bumi. Sementara yang lainnya terangkat. Jadi seakan jelungup ke depan, kakinya cuman eh, apa itik-itik ngawi cuman jempolnya saja yang eh kena. Artinya ditempel sedikit eh, begitu. Fahal takul maka apakah kemudian kita katakan atau engkau katakan al ibham masal ard awil zufrul ladhi masal ard jempol yang menyentuh bumi atau kuku sudah menyentuh bumi hada galat ini keliru wa ana asyukku fi sihhati hada dan saya meragukan kesohihan sujud orang ini kata beliau saya meragukan kesohihan sujud dan ini waraknya beliau ya eh, dan tawaduknya beliau ya, merendah dengan setinggi itu ilmu beliau beliau mengatakan saya ragu-ragu tekan keabsahan sahihnya yaitu sujud orang ini balla buddha min itika ittika bahkan semestinya seseorang ada bentuk ittika yaitu menempel ittika itu eh, eh apa ya bahasanya ngelendetki atau menyandarkan meskipun bisa jadi seorang mungkin jendiknya yang paling pojok agak keangkat yang lain tapi dia tekan artinya di antara tujuh eh, anggota sujud dan ini nanti diusahakan kita rata tidak terlalu maju ke depan sehingga semua tumpuan di dahi juga tidak ke belakang kemudian perut ditempelkan ke paha ini salah sehingga jengking ke belakang ini juga salah namun dibagi rata oleh karenanya nanti akan datang riwayat di fi sujud pertengahanlah dalam sujud tidak maju ke depan tidak ke belakang namun pertengahan dan bagi rata termasuk telapak kaki jangan diangkat atau cukup jempol sekedar disentuhkan saya sudah nyentuh bukan hanya sekedar nyentuh namun tempelkan dan tekan artinya yakni ditempelkan ini dan bukan sekedar jempol atau kuku tersenggol saja sedikit tersentuh kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Kita adzan dulu. Barakallahu fikum. Bismillah. Eh, alhamdulillah Tadi secara ringkas telah kita sebutkan bahwasanya sujud itu semestinya di atas tujuh tulang Dan telah kita dengarkan jelas hadisnya dalam Sahih Bukhari maupun Muslim Dengan makna mutakarib, makna yang berdekatan eh, Nabi Alaihi SAW diperintah dan itu berlaku bagi kita semua dan sebenarnya dalam masalah fikih sebagaimana kita sebutkan, perbedaan pendapat dalam fikih itu banyak yang merupakan furu cabang yang semestinya seorang berlapang dada dalam perbedaan pendapat dalam fikih dan dalam perkara-perkara furu berbeda dengan perkara yang merupakan ijma kesepakatan ulama kesepakatan sahabat perkara yang menjadi usuluddin maka jalan kebenaran hanya satu dan yang menyelisihnya maka telah menyimpang dan tersesat. Adapun dalam perkara furu' banyak para ulama mengatakan ghalabatuzzon yakni banyak padanya masuk padanya dugaan terkuat. Masing-masing memiliki argumen dan masing-masing memiliki uh, dalil dan tidak terkecuali dalam masalah sujud yang tadi telah kita bahas. Meskipun Tadi yang kita sebutkan bahwasanya sujud itu di atas tujuh tulang. Itulah pendapat kebanyakan Syafi'iyah. Kebanyakan Syafi'iyah, Ashabu Syafi'i mengharuskan dan mewajibkan tujuh tulang, di atas tujuh tulang. Begitu pula pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan juga ini pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Semua mereka mengatakan yakni sujud harus di atas tujuh tulang. Namun ada juga pendapat yang mengatakan yang wajib hanya dahi dan hidung atau dahi saja. Wajah. Yang lainnya sunnah. Karena yang namanya sujud itu sujud di atas dahi saja. Masalah tangan nempel enggak, yang lainnya enggak, ini juga tetap disebut sujud dan ini pendapatnya Abu Hanifah dan salah satu kaul dari Syafi'i. Imam Syafi'i punya dua kaul. Namun ini yang masyur pendapatnya Abu Hanifa Berdalil dengan hadis yang menyebutkan salah satu doa sujud sajadah wajhi. Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka tu sajadah wajhi. Telah sujud wajahku. Berarti sujud itu yang penting dengan wajah, yang lainnya sunnah saja. Namun ala kullin Eh, pendapat yang kuat adalah semuanya diperintahkan dan wajib. Kenapa? Dalilnya jelas dalam Bukhari. tu, aku diperintah. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum asal dalam usul fikih al-amru yaqtadil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Kecuali ada karinah, kecuali ada dalil yang menggesernya dari wajib misalnya. Pernah dinukilkan Nabi sujud tangannya ngangkat Dinukilkan Nabi sujud kakinya ngangkat misalnya. Kalau ada mungkin kita katakan oh hukumnya sunnah. Tapi kalau dinukilkan Nabi kalau sujud mesti di atas tujuh ini tidak pernah tidak. Dan Nabi ada SAW memerintahkan solu kamaru aitumuni usoli Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Dan lebih khusus lagi Rasul mengatakan Umir tuan asjuda ala sabati azum Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang Maka ini menguatkan semua menunjukkan wajibnya sujud di atas ketujuh anggota tubuh ini. Yang berikutnya adalah posisi dari kedua telapak tangan dan ini ringkas kita sebutkan global dan perinciannya pekan depan. Begitu pula anggota-anggota badan yang lain secara terperinci. <clears throat> Wajjalu yaj'alu dan menjadikan kedua telapak tangannya di mana posisinya? Sudah kita tahu kalau harusnya diletakkan tapi diletakkan di dekat mana? Apa di dekat dada, di dekat pusar, atau ke samping, atau di dekat telinga, dekat kepala, atau dekat bahu? Yang mana? Hia la jabhati wa anfih. Yang pertama, diletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan dahi dan hidungnya. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim min hadithi Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam qal, Nabi bersabda <clears throat> atau dalam hadis Wa'il bin Hujr menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat, falamma sajada sajada baina kaffaihi. Ketika beliau sujud, beliau sujud di antara kedua telapak tangan beliau, dahi beliau ketika sujud disujudkan diapit di antara kedua telapak tangan beliau. Dan ini dalil yang menunjukkan secara dohir, secara global, mafhum yang difahami bahwasanya uh, sujudnya dahi itu ada di antara kedua telapak tangan sehingga telapak tangan berada di dekat telinga ataupun di kanan kiri. Warawa Abu Dawud min hadits Wa'il dalam hadits riwayat Abu Dawud juga dalam hadits Wa'il bin hujr radhiyallahu anhu menceritakan falamma sajada wada ajabhatahu baina kaffaihi. Dengan lebih jelas ketika Nabi alaihi sujud beliau meletakkan dahi beliau baina kafaihi di antara kedua telapak tangan beliau. Ya, sehingga ketika sujud itu posisi telapak tangan ya, mengapit ataupun artinya di sejajar dengan dahi kurang lebihnya. Ini sekitar mata, telinga, sekitar sekitar itu. Allah alam suab. Yang jelas ini uh, eh, sholatnya Nabi allah saw dan hikmahnya Allah Taala suab. Apakah itu lebih khusyuk? Apakah itu lebih tidak mengganggu yang ada di sampingnya atau mungkin menutupi ketika seorang menangis ketika sujudnya dan menetes air matanya sehingga tidak terlihat atau beberapa yang lain atau Allah alam bisawab yang jelas semua yang disyariatkan dan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam itu khairul huda sebaik-baik petunjuk dan kita yakin setiap syariat, setiap perintah Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya. Hanya saja kadang kita belum tahu apa hikmahnya. Taib. Maka kita katakan sami'na wa ta'ana dan diantara nama Allah adalah Al-Hakim yang artinya yang maha bijaksana, maha hikmah. Selalu ada hikmah di balik semua ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya maka hanya saja kadang manusia terbatas tidak mengetahui apa hikmahnya. Auhiyala mangkibai kibai. Yang kedua atau yaitu diposisikan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahunya. Ini kondisi kedua dan yang keadaan pertama lebih kuat. Namun beliau merujukkan boleh memilih boleh di dekat dahi, di dekat telinga ataukah sejajar dengan kedua bahu. Fa Abi Dawud dalam hadis Abu Dawud dari ihda ah hadis Abi Humaid dalam salah satu riwayat sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu menceritakan summa sajada Nabi sujud fa'am kana anfahu wa jabhatahu dan Nabi menekan memapankan hidung dan juga dahi beliau wa nahha yadaihi an janbaihi dan beliau membuang atau menyingkirkan atau me, yaitu membuka kedua tangan beliau dari sisi samping beliau dari pinggang beliau dan telah kita sebutkan bagi imam maupun orang yang sholat sendiri di antara sunnah ketika rukuk maupun sujud tangan itu dibuka sampai disebutkan apa sampai terlihat putih ketiak beliau karena pakaian beliau seperti pakaian ihram sehingga kalau dibuka ketiaknya putih kelihatan dibuka tapi bagi orang yang sholat jamaah tidak dibuka karena akan mengganggu apa orang yang ada di sampingnya jamaah yang ada di sampingnya adapun ketika orang sholat sendirian ataupun sebagai imam seperti Nabi Alaihissalam hendaknya dibuka kedua lengannya dan tidak ditempelkan dekat pinggang perut sisi kanan tidak pula perut sisi kiri tapi dia renggangkan menjauh dari kedua perut sisi kedua perutnya maka dia buang keluar, keluar baik pada rukuk maupun sujud ini kata sahabat Abu Humaid Nabi Alaihissalam nahayadaihi anjanbaih membuang atau menyingkirkan kedua tangannya dari dua sisi pinggang beliau wa wada'a hazwa mankibai dan meletakkan kedua telapak tangan beliau searah dengan bahunya. Ini pilihan kedua, boleh di dekat telinga, dekat eh, dahi dan boleh di dekat eh, sejajar dengan bahu dan jangan turun dan jangan naik ke atas. Ya, jangan sujudnya di atas kepala, jangan eh, atau di bawah bahu. Warawan Nasa'i min hadis Wa'il dalam riwayat Nasa'i dari hadis Wa'il fakabbara wa rafa'a yadayhi Nabi bertakbir dan mengangkat kedua tangannya yakni indah takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram mengangkat tangan. Satu, hatta raaitu ibhamaihi qariban min udunai sampai aku melihat kedua ibu jari beliau dekat dengan telinganya. Dekat ibu jarinya tidak dan tidak disyaratkan harus disenggol namun dekat dengan telinga. <clears throat> Dan ini boleh setelah kita bahas dalam takbiratul ihram sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu.